وحروف وحروف وحروف الخفض وهي من وإلى على وفي وربا والباء والباء والباء والكاف واللام والحروف القسم فهي الواو والباء والتاء طيب تفضل قال رحمه الله تعالى الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وقسام ثلاثة اسم وفعل حرف جاء لمعنى الاسم يعرف ب- بالحفظ والتنوين ودخول الالف واللام وحروف الحفظ وهي من والى وان وعلى وفي ورب والكاف واللام حروف وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء طيب أحسنت نعم تفضل أخانا وحروف القسم وحروف ال... وحروف نعم بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى الكلام ولفظ المركب فيه الوعد وقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام وحروف الخفض وهي من إلى وأن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء نعم ismul batinun harfun jani makna wa ismu yurahu ya bil khafdi wal wal watanbini wa nukuli alifil lam wa wa hurufil khafdi wa min wa hiya wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kafu wal lam wa huruful qasam qasami wa hurufil qasami wa wa walau wa limau wa ta'u. Baik. Setelahnya Qala Ta'ala Al-kalamu wa al-lafzul murakkabu yufidu bil wala'i aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a al ma'nan fal ismu yu'rafu bil khabri wat tanwini wa dukhuli alif wal lam wa khurufil qasami wa hiya min wa ila wa ala wa an wa fi wa rubba wa wa huruful khafdi wa huruful khafdi wa hiya min wa it min wa ila min wa wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal wal ba wal kaf wal ba wal kaf wal lam wa hurufil wa huruful qasami wa hiya al waw والبر طيب أحسنتم ما شاء الله بارك الله فيكم طيب عندك يا هنا مروان ما هو الخفض لغة واصطلاحا ضد الارتفاع لغة اصطلاحا عبارة عن كثرة التي يحدثها الأمر أو ما نابه أو ما نابه Maksudnya bagaimana? Terjemahkan tuh. Maksud dalam bahasa kita Indonesia. Ibarat dari ungkapan kasroh yang apa sih yuhdithuha al-amil yang disebabkan amil amil atau pengganti darinya aja. maksudnya au mana anha pengganti dari apa pengganti dari amil atau pengganti dari kasrah Maaf, pengganti dari kasrah jadi anha ini au au manaba anil kasrati ya. makanya pakai ha ta'nif di situ. Anha bukan dari amil. Yuhdithu hal amil. Umpama seperti apa yang majrur? Ah, apa Bu Antum? Ada huruf jar seperti apa? Fil Fil baiti atau seperti kemarin pada contoh Marartu bi Bakrin. Mana amil di situ bi Bakrin? Huruf alba, huruf Itu amilnya artinya yang bekerja, beramal sehingga datang kasrah setelahnya. Bi Bakrin. Itu yang dimaksud dengan hal amilu. Ya, yang diadakan oleh si amil. Ya, huruf yang bekerja sehingga datang kasrah au manaban ataupun yang mewakili nanti kasrah ya akan datang. Naam. Qala rahimahullahu taala wa amma tanwinu fa fil lughati at-taswit at-taswit Taqulu nawwana at-ta'iru ay sawwata. Jadi tanwin secara bahasa taswid. Apa artinya taswid? Suara. Taqul nawwana at-ta'iru ay sawwata. Nawwana at-ta'ir maksudnya burung itu apa? Berbu bersuara, berbunyi maksudnya. Taswid. Suara bunyi ya. Naam. Itu secara bahasa tanwin. Ini sesuatu yang nyaring gitu loh taswid itu. Taswid itu apa? Sesuatu yang nyaring bunyi bunyinya. Makanya kalau ditanwin nyaring kan say zaidun. Ya, tuh bi zaidin dia ada enam taswid, ada nyaring, sesuatu yang nyaring berbunyi. wapi istilahin nuha adapun secara istilah istilah orang-orang nahu huwa nunun sakinatun. Perhatikan, tanwin itu kata beliau nun sakinatun. Nun yang disukun. Tasba'u akhiral ismi. Yang mengikuti, yang mengikuti akhir isim. Lafdhan. Lafdhan secara lafad. Artinya disebutkan, perhatikan Zaidun. Coba tulis Zaidun. Secara lafad. Kasih besar. Dun secara lafad Nah. Landa, saya secara lapat. Ah, maksudnya di ah pakai nun. Akhir al ismi lafdan wa tufariqu hattan tapi berbeda tulisannya. Pakai nun nun. Ah, perhatikan ya. Jadi ketika antum dengar Zaidun, begini dia tulisannya. Maksudnya kalau mau ditulis yang dilafatkan, itu maksudnya. Zaidun. Makanya dikatakan tadi nun mati, nunun sakinatun. Ya, secara huruf dal ada nun mati. Zaidun nunun sakinatun. Tatba'u akhiral ismi. Maksudnya yang mengikuti akhir isim. Huruf nun ini Zaidun, huruf nun terakhir secara lafad wa tufariku hattan tetapi tulisannya beda wa tufariku hat hattan hattannya tulisannya seperti ini zaidun ya tulisannya khatnya lil istighnai anha bitikrari syaklati inda dhabti bil qalami ya kenapa lil istighnai anha artinya mencukupkan kita dari nun itu nun mati itu tidak perlu lagi ditulis kenapa dengan mengulang syakal harakat baris yaitu dhammah umpamanya inda dhabti pada saat dikasih harakat bil dengan polpen paham maksudnya jelas ya maaf Zaidun. Berarti setelah huruf dal nun mati Zaidun. Itu pada pelapatannya Tapi pada kenyataan tulisannya beda karena tulisan itu tidak ada nun mati. Kenapa? Tidak perlu lagi nun matinya. Karena mencukupkan kita dengan adanya syakl. Mengulang huruf dhammatain itu. Jelas? Demikian pula pada kalimat Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Aku melihat Zaidan. Kenapa saya? Karena dia mampu ya. ya. Ra'aitu Zaidan. Setelah huruf dal nun mati, ya tidak? Ya. Nun mati pada kita kedengaran lapatnya tetapi tidak perlu lagi mendatangkan nun mati kenapa mencukupkan kita dengan adanya mengulang syekel berupa du apa harakat mengulang zaidan ya demikian pula marartu bi zaidin setelah huruf dal nun mati lagi nah ini maksudnya nunun sakinatun tatdu akhiral ismi lafdhan wa tufarikuhu khattan lil istighna'i anha bitikrar syaklati inda dhabti bil qalami. Itu nun mati yang mengikuti akhir isim tersebut seperti pada kalimat zaidun secara huruf dal nun mati kedengarannya seperti itu ya secara lafaz wa tufariqu hattan tetapi berbeda menyelisihi khatnya yaitu apanya tulisannya lil istighna'i karena mencukupkan kita anha eh dari nun mati itu bitikrarit syaklati dengan mengulang mengulangi, mendobel syakl harakat inda tibil bil qalami pada saat diberikan harakat baris. Jelas? Sampai situ. Nahu Muhammadin wa kitabin. Saya jawab. Eh, apa i'rabnya nahu? Nahu atau nahwa atau nahwi? Ha? Nahwu. Apa i'rabnya nahwu? Iya mudhaf ilaih tapi nahwu kenapa ada bisa di dhamma di situ? Nahwu. Kenapa bisa di rafa? Hah? Saya sudah sebutkan ini. Khabar dari mubtada mahdhub takdirnya zalika nahwu Muhammadin. Dan yang demikian itu seperti contoh kalimat Muhammadin wa kitabin wa ihin wa sahin wa muslimatin wa fatimatin wa hina idin wa sa'ata idin ya fahadhil kalimatu kulluha asmaun maka seluruh kalimat-kalimat ini adalah isim katanya bidalili bidalilin bidalili wujudit tanwini dalilnya apa adanya tanwin bidalilin nah bidalili wujudi ya mudhaf ilaih bidalili wujudi tanwini dengan dalil bukti adanya tanwin bi akhiri kulli kalimatin minha adanya uh, tanwin di seluruh akhir kata dari contoh-contoh tersebut tapi ahwan Naam. Hanya saja di ini diintiqat ketika beliau mengatakan fahadil kalimatu kullu asma kalimat-kalimat ini seluruhnya adalah isim nam dikoreksi karena kalimat ihin wasohin ini dia bukan isim murni ini namanya isim fi'il amr ihin wasohin dia adalah keduanya apa isim fi'il amr dia bukan i, bukan isim murni tapi tapi dia dinamakan apa isim fi'il fi'il amr eh sohin ini mak maksudnya sohin eh maksudnya eh uskut diamlah nah tuh ya kawan tuh jadi tapi ketika beliau mengatakan fahadhil kalimatu seluruh kalimat ini itu Muhammadin kitabin wa ihin wa sahin sampai akhir ya fahadhil kalimatu kulluha asma buah kalimat-kalimat ini seluruhnya isim kita apa sebagian mengoreksi bahwa saja apa? Tidak semuanya isim. Bahkan ada dua yaitu dikecualikan ihin dan sohin dia masuk dalam golongan isim fiil fiil amr ismu fiil amr mam isim fiil amr akan datang apa yang dimaksud dengan isim fiil fiil amr ya, dia menunjukkan tolap tapi tidak dapat menerima apa uh, tanda tanda apa tanda fiil menunjukkan tolak tapi apa tidak dapat menerima tanda tanda fi tanda fiil nanti akan datang pada pembahasannya pada permasalahan fiil amr naam qala rahimahullah Jadi seluruh kalimat Muhammadin kitabin ini ini apa? isim. Apa tandanya? Ah, Apa tandanya? Tanwin. Adanya tan tanwin. Ya, adanya tan tanwin. Ya. Karena adanya tanwin itu imma dhammatain ataupun fathatain ataupun kas kasratain itu maksudnya. Dua dhamma maksudnya dua. Dhamma ataupun dua fathah, dua kas kasra itu tanwin namanya. Nah. Al-alamatu thalithatu Al-alamatu thalithatu Alamat yang ketiga Alamat apa ini? Alamat isim Apa yang pertama? Ahan Ardi Apa alamat tanda isim yang pertama? Ya? Yeah? Ya? Yeah? Lupa? Coba lihat, lihat itu eh. Antum dihafal tadi fal ismu yu'rafu bil khafdi isim diketahui dengan adanya jar ini sudah lewat marartu bi sayyid eh, apa bi bakrin kemarin kemudian apalagi tanda kedua baru saya selesai tan tanwin fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini Naam. sekarang tanda yang ketiga al alamatu thalithatu tanda yang ketiga min alamatil ismi di antara tanda-tanda isim Duhulu al masuknya al fi awalil kalimati masuknya al fi awalil kalimah yang dimaksudkan dengan al di sini al zaidah al tambahan bukan al asliyah karena di sana ada al asliyah Nah, itu bukannya dimaksud di situ, tapi al tambah tambahan, alif lam tambahan bukan alif lam yang asli. nam Dukhulu al fi awalil kalimati nahur nahu contohnya ar-rajulu antum boleh katakan nahur rajuli ya bisa juga antum katakan nahu contoh ar-rajulu ya naam wal gulamu wal farasu wal kitabu wal baitu wal madrasatu Ya, perhatikan semua ada pakai alif lam ar-rajulu. Alif lam apa namanya ini? Alif lam syamsiyah ar-rajulu. Ya. Al-madrasatu apa wal gulamu nahwu rajuli mudhaf kalau kita mau baca nahwu rajuli wal gulami wal farasi wal kitabi wal baiti wal madrasati. Fa hadhihi al kulluha asma. Seluruh kalimat ini kata-kata ini namanya i isim liduhulil alif wal lam fi awwaliha karena masuknya alif lam di awal kalimat tersebut jelas ya perlu kita panjang lebar di situ al alamatu rabi'atu al alamatu rabi'atu tanda yang keempat ai eh, di antara tanda-tanda isim duhulu duhulu harfin min hurufil hafdi masuknya salah satu huruf di antara huruf-huruf jar jadi ketika ada kalimat di depannya ada huruf jar, maka ketahuilah setelahnya itu adalah i, isim. Duhulu harfin min hurufil khafdi. Nahwu contohnya zahabtu minal baiti ilal madrasati. Mana kalimat yang diinginkan syahidnya minal baiti dengan ilal madrasati. Kalau kita mengirab ya seperti ini. fiel fi'il maudhi. Zahabtu apa? Fi'il maudhi. Mabaniun ala sukun. Kita zahir seperti itu. Wa sebagian mengatakan apa? Zahabtu dia katakan zahabtu fi'il maudhi. Mabaniun ala fathah muqaddar kata mereka. Tapi itu rumit kalau kita katakan seperti itu. Baik kita langsung apa yang ada kita katakan zahabtu fi'il madhi mabni ala sukun. Itu zahaba. Kenapa? litisali bi dhamir raf'in mutaharrik. Karena dia bersambung dengan dhamir rafa mu mutaharrik. Wa di sana ada jenis i'rab yang yang lain. Dia katakan seperti dia katakan apa? Uh, fi'il madhi mabni ala fathah muqa muqaddara katanya. Naam. Tapi yang uh, kita tempuh cara mengirap yang lebih mudah yang zahir karena tidak ada dalil untuk kita harus ini atau itu ya enam jadi kita katakan zahabtu fi'il madhi mabniun alas sukun kenapa binanya bina sukun litisali bi dhamir raf'in mutarik karena dia bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik jadi maksud dengan dhamir raf' mutarik taknya itu loh zahabtu sehingga atta taknya ya adalah dhamirun baris muttasil mubni ala dhamma fi mahalli raf'in fa'il zahabtu min al baiti min harfu jarrin al baiti isim majrur ya isim majrur bimin wa alamatu jarrihi kasratun zahirah ya min al baiti Ini kasra zahirah ila al madrasati demikian pula ila harfu jarrin al madrasati ya isim majrur bi ila wa alamatu jarrihi al kas الكسرة الكسرة الظاهرة على آخره والمجر والجر والمجرور متعلقان بالفعل أي مقصود به ذهب نعم قال رحمه الله فكل من البيت ما كتيب تياب كلمة kata كلمة من البيت والمدرسة اسم دين هذا اسم adalah لدخول harfil di alihima karena maksudnya huruf jar kepada keduanya kepada eh, pada kalimat al-baiti min al-baiti dengan ilal madrasati wali wujudi al fi awwalihima nah demikian pula tanda kedua apa tanda keduanya karena adanya al pada kedua contoh tersebut al bait dengan al madrasah jadi terkumpul padanya ya dua tanda pertama dimasuki huruf jar tanda yang kedua adanya alif alif lam wa huruful khafdi hiya min huruf khafdi katanya yaitu min walaha ma'anin dan ini memiliki makna yang banyak ma'anin laha ma'anin dan min ini memiliki makna yang banyak minha diantaranya al-ibtida'u bermakna permula permulaan ya al-ibtida' al al-ibtida' Naam. Uh, kemudian anahu safartu al qahirati. Saya musafir berangkat dari mana? Dari Qahirar artinya mulainya startnya bidayanya dari mana? Dari Qah Qahirah. Apa itu Qahirah? Kairo, nama kota di Mesir. Egypt, bukannya Mesir, Qahirah. Ya. Kenapa bukan Jakarta dikasih masuk? <laughs> Kenapa kok bukan Jakarta? Ya karena yang penulisnya orang Mesir. <laughs> nanti kelantum. Nulis contoh nanti ya masukkan aja Makassar. Hmm. Toib. Toib. Penulisnya orang Mesir ya. Tentu dia masukkan nama kotanya dia. Toib. Zahabtu minal baiti ilal madrasati. Ya, apun. Safartu minal qahirati. Ya, safartu minal qahirati. Gimana ya, cara mengirap ini? yang mengirap dulu latihannya mengira. Ini kata sudah kita lewatkan ini matanya. Coba safartu tuh Coba coba di Arab. Safartu. Safartu. Fi'lun madhi. Mabni ala sukun. Liittisali bi dhamiri raf'in mutaharrik. Terus Wata'u domir baris Artinya domir baris itu artinya domir yang baris nampak kelihatan. Terus mut muttasil. Muttasil artinya bersambung. Dhamir baris muttasil bersambung. Ah. Mabni ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Mabniun ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Min al-qahirati min harfu jarrin. Al-qahirati isim majrur bimin wa alamatu jarrihi kasratun zahirah al-akhiri. Baik. Syahidnya minal kahirah. Min di sini bermakna al-ibtida, artinya permulaan. Wa ila wa min ma'aniha dan di antara ila, ila di maknanya. Artinya ada makna yang lain selain dari yang beliau sebutkan sini. Wa min ma'ani al-intihau. Ila bermakna intiha, eh, artinya akhir. Akhir, finishnya. Nahu safartu ilal Iskandariyati. Saya musafir bepergian ke kota Iskandaria. Ya maaf saja ini kota di Mesir juga. Karena memang penyusun kitab ini orang Mesir. Ya. Safartu ilal Iskandariyati. Saya bepergian ke kota Iskandaria. Apa artinya ila di sini? Intiha artinya akhir safarnya ya di situ di kota Iskandaria, tidak kemana-mana lagi. Ya setelah itu eh intihanya akhir akhir eh, kesudahan safarnya ke kota Iskandariah. Siapa yang irab safar tuh? Ah, siapalah? Aba Ubadah. Sa ah? Belum bisa. Ya, belajarlah. Makanya kita suruh karena ini. Ah, safar tuh fi'il apa namanya? Fi'il apa namanya ini? Fi'il maudi. Ah, safar tuh fi'il maudi. Terus mabniun alas sukun itu safar. Dari kalimat safara menjadi safar. Ya, sukun itu mabni alas sukun. Hmm, terus kenapa? Litisali karena bersambungnya dhamiri raf'in mutaharrik karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Naam. Terus safartu ta'nya wa ta'u dhamirun Baris muttasil. Mubaniyun ala dhammah. Di mahalli raf'in fa'il. Artinya kedudukannya fa'il, pelakunya dia maksudnya fa'il itu loh. Nah, saya. Jadi siapa pelakunya? Ana, tunya, ya. Nah, jadi itu tu safar tu seandainya mau dijadikan domir mumpasil menjadi ana di situ. Tapi tidak boleh ana safar, tidak boleh. Ya, nah. Jadi safar tu. Nah, tidak boleh anak safar, tidak boleh, tidak ada. Mam. Baik. Kemudian wa'an wa min ma'aniha al-mujawazah. An artinya di antara maknanya wa min ma'aniha al-mujawazah. Artinya melewati, melampaui. Nahu ramaitu sahma 'anil qausi. Aku melemparkan membidik anak panah anil kausi dari kausnya dari busurnya ya anapan itu melampaui melewati apa busur busurnya Ramai itu sahma anil kausi irabnya sama dengan yang sebelumnya hanya saja ramai itu kita katakan ramai itu fi'il maudi munas sukun ittisali bidami dhamir rabb mutaharrik wa ta'u dhamirun baris muttasil mubin al dhamma ila ma'li rabb fa'il as-sahma maf'ulun bih jadi ketika ada fiil kata kerjanya, kemudian cari pelakunya namanya fa fa'il. Kemudian ada objeknya. Objek ya, maf'ulun bih. Ya, artinya yang dikenai suatu, sesuatu, yang dikenai sesuatu pekerjaan. Ya. Ada yang kata kerjanya, ada yang bekerja, failnya, ada yang dikenai suatu pekerjaan objeknya itu namanya apa? Maf'ul maf'ul bih namanya. Ramaitus sahma. Ramaitus sahma aku melemparkan, membidi as-sahma itu anak panah. Ya, anil qausi, ai dari busur dari busurnya. Wa ala wa min ma'aniha di antara makna ala al-isti'la. Isti'la menunjukkan ketinggian. Nahu sa'attu al jabali, ai eh, aku naik ke puncak gunung. Sa'attu ala al jabali. Ala harfu jarrin al-jabali isim majrur wa ramatu jarrihi al-kas al-kasrah. Wa fi juga di antara huruf jar fi. Wa min ma'ani al dzarfiyah dzarfiyah menunjukkan suatu apa? Uh, tempat dzarfi dzarfiyah Fi wa min ma'aniha dzarfiyah dzarf Ya. Nahu al-ma'u bil kuzi. Air itu berada maksudnya tempatnya di mana? Di dalam kendi. Al-ma'u fil kuzi. Al-ma'u ini namanya bagaimana cara mengirapnya? Antum katakan al-ma'u adalah mubtadaun, mubtada marfu'un bil ibtida wa alamatu rafi wa alamatu rafi ad-dhammatu adh-dhahirah. Ya, dhamma zahirah. Di mana? Ala akhiri, maksudnya di akhirnya. Al-ma'u fil kuzi, fi harfu jar, al-kuzi isim majrur bi fi wa alamatu jarrihi al-kasra li'annahu ismul muf mufrad wal jar wal majrur jar majrurnya ya muta'alliqun bil khabar ya dia mengatakan seperti itu ya bahwasanya al kusi jar jar majrur muta'alliqun ya ataupun muta'alliqani bi mahdhufin khabar takdiruhu kainun au mustaqir jadi uh, eh, al ma'u fil kusi ay mustaqirrun ataupun kainun gitu maksudnya jadi jar majrur Antum katakan terkait terhubung dengan kabar Mana kabarnya Diperkirakan maksudnya apa takdirnya? Yaitu apa? Mustaqirrun ataupun kainun. Karena jar majrur itu terkait dengan fi'il ataupun yang bisa beramal dengan fi, ah, seperti amalannya fi'il seperti isim fa'il kainun ataupun mus mustakir mustakirun. Artinya ayat itu istiqarah berada di dalam kendi itu. Baik. Warubba dipahami yang ini. Naam. Qala rahimahullah warubba wa min ma'aniha at-taqlilu. Rubba di antara makna rubba adalah taklil. Ya, nahu contoh rubba rajulin karimin qabalani. Ya, rubba rajulin ya boleh jadi aku bertemu, moga-moga aku dapat bertemu dengan seorang laki-laki yang mulia rubba rajulin karimin qabalani ya nah artinya ini harapan rubba min ma'ana taklil boleh jadi artinya mungkin kemungkinan kecil ya berharap tapi pengharapan yang sangat sedih sedikit jadi rubba antara makna rubba adalah taklil namanya taklil menunjukkan sedikit ya kemungkinan kemungkinannya kemungkinannya rubba rajulin karimin qabalani Nah, wal ba'u. Syahid di sini rubba rajulin. Ya raju Rajulin di sini dijar dengan apa? Ru, rubba. Rubba di dijar dengan huruf jar. Walaupun sebagian mengatakan bahwa eh, rubba di sini dikatakan istilahnya harfu jarrin syabih zaid. Sehingga rajulin ini dikatakan dia mubtada marfu'un bil tidak wala alamatu dhamma muqaddarah. Apa mana min dhuhur ya? Istighalu mahalli bi harakati harfil jarri Asyabi syabibi Zaid. Nah. Baik, tinggalkan saja dulu itu. Uh, yang jelas di sini zahirnya dikas, dikasra. Apa penyebabnya? Dia dikasra ada ruh rubah. Iya ada. Rubah walaupun ketika di Arab, Arabnya seperti itu tadi bahwa dia dikatakan dia mu mubtada. Nah, marfu. Mubtada harus marfu. Apa tanda rafanya? Katanya dhamma. Ya, kenapa dia tidak nampak dhammanya? karena ada rubah di sini, Dia dikatakan harpu jarrin sebi uh, Zaid. Naam. Qala rahimahullah adapun karimin dia adalah si sifatnya. Dia adalah sifat sifatnya. Sifat li rajulin. Dia majrur lafdhan marfu'un mahallan. Tijar lafadznya tetapi kedudukannya dia rafa' Kenapa? Karena rajulin tadi apa? Marfu ya kedudukannya ya enggak? Berarti semestinya sifatnya juga apa? Marfu. Makanya dikatakan dia majururin eh, lafdan marfu'un mahal mahallan. Demikian pula pada kalimat apa? Pada kalimat uh, rajulin tadi. Bisa antum katakan dia apa? Uh, eh, majururin lafdan tapi marfu'un mahal mahallan. Kedudukannya apa? Karena dia mubtada. Naam. Ini pada kalimat rubbah. Qala wal ba'u wa min at-ta'diyah. Ya ta'diyah melampaui. Nahu marartu bil wadi. Aku melewati lembah, lembah itu. Marartu bil wadi. Marartu fi'il wa fa'il, kemudian bil wadi al bahar pujar, al wadi isim ma majrur. Isim apa? Ma majrur. Wa alamatu jarrihi kasratun muqaddarah kasra yang diperkirakan ala akhirih nah mana min dzurriya afiqal mana min dzurriya afi afiqal asalnya ini marartu bil wadiyi gitu loh marartu bil wadiyi tapi karena berat dibaca di lisan bil wadiyi maka kita katakan bil wadi harakat i'rab itu disimpan di mana di huruf paling akhir ya tidak Nah sekarang ini berat dibaca kalau dikatakan bil wadiyi, maka kita katakan al wadi isim majrur bil ba wa alamatu jarrihi kasratun muqaddara alal alal ya. Ya, alal ya. Malam itu ya artinya yang menghalangi untuk dia muncul kasrahnya afiqal karena berat jadi baca di lisan. Jelas itu, itu cara ngarapnya. Wal kaf wa min ma'ani at-tashbih. Kaf di antara maknanya tasbih, penyerupaan nahu Laila kal badri. Laila seperti purnama, Masya Allah. Laila nama perempuan Laila. Ini mubtada marfu' alamatu rafih dhammatun muqaddara alal ala al alif mana min duri at-ta'addur. Kal badri kapnya harfu jar. Badri isim majrur alamatu jarri kas alamatu jarri al-kasrah. Ya. Jar majrur muta'alliqun apa? Bi khabar mahdhub. Naam, laila kal kal badri, laila kal kal badri, laila seperti purna purnama ya, bulan purnama. Naam. Qala rahimahullah wal lamu wa min ma'aniha al milku lam di antara maknanya milk kepemilikan milik nahu al malu li Muhammadin harta itu miliknya Muhammad wal ikhtisas pengususan nahu al babu lidar pintu itu untuk pint apa lidar untuk rumah itu artinya pintu tersebut khusus untuk rumah itu itu maksudnya ikhtisas al babu lidar pintu itu khusus untuk rumah tersebut, untuk rumah itu. Al-babu dari wal hasiru lil masjid Permadan ini, tikar ini untuk masjid. Nah, ini bukan untuk siapa-siapa. Ini apa namanya? Taksis penghusu penghususan. pak maksud Ohon ini? Jadi al-babu lid-dar, pintu itu untuk rumah. Bukan untuk sekolah, bukan untuk siapa. Inanya bermakna lamnya di sini, linya ikhtisas Demikian pula wal hasiru lil masjid. Tikar itu untuk mas masjid bukan untuk rumah. Jadi li ini li taksis bermakna penghususan. Wal istihqaq istihqaq hak ya nahu alhamdulillah segala puji hanya milik Allah haknya Allah subhanahu wa taala wallahu a'lam jadi uh, diperhatikan saja ini semua huruf jar dan setelah huruf jar itu semuanya dikas di kasrah. ya nah berarti ini semuanya isim tadi apa tandanya kemasukan huruf jar ya kemasukan huruf jar dan juga tanda yang lain adanya alif alif lam di ham, di semua contoh-contoh tersebut wallahu alam naktabi bihadzal qadar subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika